yang mereka tegak untuk menegakkan menjalankan amar ma'ruf nahi mungkar mengajak manusia kepada kebaikan dan mencegah mereka dari kemungkaran menasihati orang-orang yang bersalah dan membenarkan kekeliruan dan kesalahan yang dilakukan oleh sebagian umat atau memberi peringatan dari penyimpangan dan bid'ah yang muncul disimpulkan bahwa para ulama dakwah salafiyah gemar mengkafirkan. Ini termasuk di antara tuduhan yang keji yang disandarkan kepada dakwah salafiyah dan para ulamanya. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa as-salafiyah itu gemar mengkafirkan kaum muslimin? Sementara prinsip asal mereka dalam berislam mereka selalu mengembalikan kepada Al-Qur'anul Karim kepada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sikap para ulama as-salaf dari para sahabat para tabi'in, atba'u tabi'in dan yang mengikuti mereka dengan penuh ketelitian dan kebaikan dari para imam-imam ahlu sunnah wal jamaah seperti Abu Hanifah Malik bin Anas Muhammad bin Idris Al-Syafi'i Ahmad bin Hanbal rahimahumullah dan yang lainnya dari para ulama seperti Abdullah bin Mubarak Sufyan al-Thawri Sufyan bin Uyainah Al-Layth bin Sa'ad Abdurrahman bin Mahdi dan yang lain daripada imam-imam ahli sunnati wal jamaah mereka senantiasa berjalan di atas bimbingan para ulama salaf tersebut. Tidak keluar dari bimbingan mereka. Sehingga bagaimana mungkin dikatakan ad-da'wah salafiyah gemar mengkafirkan kaum muslimin sementara telah sampai kepada mereka hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang memperingatkan tentang bahaya mengkafirkan kaum muslimin. Di antaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Malik dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya wahai kafir maka sungguh kekufuran itu kembali kepada salah satu di antara keduanya kalau ucapan itu benar tuduhan itu benar maka benar orang itu kafir namun kalau tidak benar maka tuduhan kekufuran akan kembali kepada penuduhnya. Ini peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk tidak boleh bermudah-mudahan melontarkan tuduhan kepada seorang yang hukum asalnya muslim dengan tuduhan kafir. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari hadis Abu Dzar radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man da'a rajulan bil kufri atau qala ya'du ya Allah wa laysa kadzalik illa hara alaih." Barang siapa yang menyuruh kepada seseorang dengan kekufuran atau mengatakan kepadanya, "Hai musuh Allah, Padahal tidak demikian keadaannya. Maka tuduhan kekufuran itu akan kembali kepadanya. Dalam riwayat Al-Imam Al-Bukhari kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yarmi rajulan rajulun rajulan bil fusuqi wa la yarmihi bil kufri illa irtaddat alaihi illam yakun sahibuhu kadhalik Tidaklah seseorang memanggil orang lain dengan kefasikan atau memanggil orang lain dengan kekufuran. Mengatakan padanya, "Hai kafir" atau yang semisalnya, melainkan tuduhan kekufuran itu akan kembali kepadanya apabila yang tertuduh tidak demikian keadaannya. dan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Thabit bin Dhahhak radhiyallahu taala anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda wa man la'ana mu'minan fa huwa ka qatlih wa man qadhafa mu'minan bi kufrin fa huwa ka qatlihi Barang siapa yang melaknat seorang mukmin, maka itu sama seperti membunuh mukmin tersebut. Dan barang siapa yang melontarkan kepada seorang mukmin dengan tuduhan kekufuran, maka itu sama hukumnya seperti membunuh seorang mukmin itu. Dan yang lainnya dari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlus sunnah as-salafiyah meyakini hadis-hadis ini. Bagaimana mungkin dikatakan bahwa as-salafiyah bermudah-mudahan dalam mengkafirkan kaum muslimin sementara mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam mereka apa yang dikatakan Rasulullah itulah yang menjadi sikap mereka dan mereka mengetahui hadis-hadis Nabi alaihi wasallam untuk tidak bermudah-mudahan melontarkan tuduhan kepada seorang muslim dengan tuduhan kafir keluar dari Islam kecuali dengan bukti-bukti yang jelas yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Allah kafirkan atau yang dikafirkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di antara aqidah ahlu sunnah wal jamaah adalah tidak diperbolehkan mengkafirkan seorang muslim sekedar muslim tersebut terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Di antara yang disebutkan oleh Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah taala dalam akidahnya Al-Aqidah tahawiyah beliau mengatakan wala nukaffiru ahadan min ahli al qiblati bidzambin malam yastahillah dan kami tidak mengafirkan seorang pun dari ahlul qiblah dari orang yang sholat mengarah ke Ka'bah dengan satu perbuatan dosa selama dia tidak menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya dan ini yang menjadi sikap seluruh para ulama. Dari ulama sunnah, ulama da'wati salafiyah. Ada yang mengatakan bahwa Ibnu Taimiyah rahimahullah suka mengkafirkan kaum muslimin. Maka wahai orang-orang yang menuduh Ibnu Taimiyah sebagai seorang yang gemar mengkafirkan kaum muslimin ini ucapan beliau dalam Majmu'ul Fatawa kumpulan fatwa-fatwa beliau pada jilid yang ke-20 di halaman 90 Ibn Taimiyah rahimahullah taala mengatakan فقد تقرر من مذهب أهل السنة والجماعة ما دل عليه الكتاب والسنة أنهم لا يكفرون أحدا من أهل القبلة بذنب ولا يخرجونه من الإسلام بعمل إذا كان فعلا منهيا عنه telah ditetapkan dalam madhab ahlus sunnah wal jamaah apa yang telah terkandung dalam alkitab was sunnah bahwa mereka ahlus sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan seorang pun dari ahlul qiblah yakni kaum muslimin dengan satu perbuatan dosa dan mereka tidak mengeluarkan seorang pun dari Islam dengan satu perbuatan, satu amalan dari amalan yang terlarang yang dilakukan oleh seorang muslim. Misal zina, wasariqah, wasyurbil khamr. Seperti seorang melakukan perbuatan zina, mencuri dan minum khamr. Malam yatadhamman tarkal iman selama tidak terkandung pada perbuatan yang diharamkan itu sikap meninggalkan keimanan misalnya dia tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala jelas kafir atau tidak beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad sebagai seorang rasul khatamul anbiya wal mursalin maka jelas kafirnya atau tidak beriman kepada hari kebangkitan itu jelas kekafirannya atau tidak beriman kepada para malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ini semua adalah hal-hal yang jelas kekafirannya karena dia meninggalkan sesuatu yang ma'lum minadini bidarurah yang telah diketahui di dalam agama ini secara pasti dia tinggalkan keimanan tersebut maka dia kafir. Sehingga ahlu sunnah wal jamaah mereka tidak mengkafirkan kaum muslimin dengan hanya sekedar perbuatan dosa. Selama mereka tidak meninggalkan keimanan yang menyebabkan mereka kafir keluar dari Islam. Wa amma in natarka ma amara Allahu bil iman bihi. Adapun jika perbuatan yang terlarang itu mengandung sikap meninggalkan apa yang diperintahkan oleh Allah untuk mengimaninya mislul iman billah seperti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala diingkari ditinggalkan au wa malaikatihi meninggalkan beriman kepada malaikatnya wa kutubihi wa rusuli meninggalkan untuk beriman kepada kitab-kitabnya kepada para rasulnya wal ba'di ba'dal maut fa innahu yakfuru bihi atau mengingkari adanya hari kebangkitan setelah kematian maka dia menjadi kafir saya kira tidak ada satupun seorang muslim yang mengingkari apa yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah rahimahullah taala bahwa seorang yang meninggalkan keimanan pada Allah dia kafir itu jelas atau tidak beriman kepada Al-Quran Al-Karim tidak mengimani kitab-kitab samawi yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala jelas kafir atau apa yang disebutkan oleh Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dari rukun-rukun iman. Saya kira ini hal yang jelas. Kalau ada seseorang yang mengatakan <coughs> bahwa para malaikat itu sebenarnya tidak ada wujudnya, fiktif. Itu hanya sebuah cerita dongeng. Bagaimana kita menyikapi orang ini? Kafir. Keluar dari Islam. Atau seorang yang mengatakan bahwa tidak ada yang namanya hari kebangkitan. Seorang kalau sudah mati, mati, selesai masalah. Kafir. Tidak diragukan kafirannya. Atau seorang yang mengatakan bahwa Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah seorang nabi yang terakhir yang diutus kepada umat ini. Masih ada nabi-nabi yang lain. Masih ada Musailamah. Masih ada Mirza Ghulam Ahmad atau yang lainnya mengaku sebagai nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kita menghukumi orang? Saya kira seorang muslim tidak ragu akan kafiran mereka. Atau mereka mengatakan bahwa ada agama selain dari apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang itu juga merupakan kebenaran. Semua agama itu sama saja. Yang menyembah Allah Subhanahu wa taala atau yang menyembah patung Buddha. Atau yang menyembah apa itu? Sang Hyang Widi, Wisnu, Brahma dan seterusnya dianggap semuanya sama atau yang menyembah Yesus dianggap semuanya sama. Maka orang seperti ini, saya kira seorang muslim tidak ragu akan kekafirannya. Dan itulah prinsip asal sunnah. Dan itulah yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Dalam ucapan beliau yang lainnya, juga disebutkan dalam Majmu'ul Fatawa, Ibn Taimiyah mengatakan هذا مع أني دائما ومن جالسني يعلم ذلك مني أني من أعظم الناس نهيا عن أن ينسب معين إلى تكفير وتفسيق ومعصية إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان wa fasiqan ukhra wa 'asiyan ukhra ini kata beliau dan ini yang selalu aku lakukan dan diketahui oleh orang-orang yang biasa bermajlis denganku mengetahui itu dariku nah, ini peringatan dari Ibnu Taimiyah rahimahullah orang-orang yang bermajlis denganku mengetahui itu dariku Maksudnya ada orang-orang yang suka menyebarkan fitnah. Melontarkan tuduhan kepada Ibnu Taimiyah rahimahullah taala apa yang beliau tidak katakan. Apa yang bukan menjadi sikap beliau, apa yang bukan menjadi prinsip beliau. Tapi fitnah. Kedustaan yang disebarkan. Nah, ini yang jadi masalah ketika tuduhan-tuduhan yang disandarkan kepada Ibn Taimiyah yang beliau sendiri tidak mengatakannya kedustaan dan itu banyak dilakukan oleh mereka-mereka yang membenci Ibn Taimiyah rahimahullah taala mereka tidak membaca kitab-kitab Ibn Taimiyah tapi sekedar mendengarkan berita sana sini lalu kemudian dari berita-berita fitnah tersebut mereka pun membuat sebuah kesimpulan bahwa Ibnu Taimiyah itu gemar mengkafirkan. Bahwa bin Baz itu gemar mengkafirkan. Bahwa Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin itu gemar mengkafirkan kaum muslimin. Shalih Al-Fauzan itu gemar mengkafirkan kaum muslimin. Fitnah. Misalnya, di antara salah satu fitnah yang sering disebutkan dalam kitab-kitab mereka yang memusuhi Ibn Taimiyah rahimahullah taala ada sebuah kitab yang berjudul Ahlus Sunnah wal Jamaah atau Aqidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Sirajuddin Abbas itu dicetak sampai berpuluh-puluh kali cetakan ketika menjelaskan tentang Ibn Taimiyah rahimahullah dia menyebutkan salah satunya sebuah riwayat yang datang dari jalur Ibnu Batuta. Kalau orang Indonesia mengatakan Ibnu Batuta. gitu. Ibnu Batutah. Ibnu Batutah ini dikenal seorang yang rahal, suka jalan-jalan gitu. Bukan jalan-jalan untuk mencari hadis ya. Tapi berpindah dari satu negara ke negara yang lain seperti itulah disebutkan. Tidak dikenal sebagai seorang yang menekuni ilmu hadis atau menuntut ilmu hadis. Satu ketika dia masuk ke Damaskus bertepatan di hari Jumat dia menyebutkan demikian, lalu kemudian dia pun mengerjakan sholatul Jumaah di Masjid Jami' Damaskus. Ketika dia sholat di situ, kebetulan yang menjadi khatibul Jum'ah adalah Ibnu Taimiyah. Lalu dalam khutbah itu Ibnu Taimiyah membahas hadis tentang turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Lalu disebutkan oleh Ibn Taimiyah menurut kisah Ibn Battuta ini bahwa Ibnu Taimiyah ketika itu turun dari mimbar lalu dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia seperti turunnya saya dari mimbar ini. Lalu dari kisah ini disimpulkan bahwa Ibn Taimiyah seorang musyabbihah dari kelompok yang menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya. Musyabbihah, mujassimah. Ini salah satu tuduhan. Padahal disebutkan oleh para ahli sejarah dirunut tentang masuknya kapan masuknya Ibnu Battuta ke Damaskus itu bertepatan dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang sudah dalam keadaan berada di penjara qal'ah dalam penjara kalau masa itu seorang di penjara tidak bisa keluar tidak ada istilah penjara apa uh, tahanan luar gitu. kalau sudah di penjara ya di penjara bawa tanah lagi ya gimana mungkin Ibnu Taimiyah rahimahullah bisa berkhutbah apalagi Ibnu Taimiyah itu tidak dikenal sebagai seorang yang suka berkhutbah beliau kebiasaannya mengajar mengajar kajian seperti ini tapi kalau menjadi khatib tidak dikenal Ibnu Taimiyah rahimahullah taala sebagai seorang hati. Dari mana Ibnu Batuta menyimpulkan bahwa itu adalah Ibnu Taimiyah? Atau mungkin namanya Ibnu Taimiyah nisbah kepada Taimiyah tapi Ibnu Taimiyah yang lain kali. Yang bukan Ahmad bin Abdul Halim Ibnu Abdul Salam al Harani yang dikenal dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Karena beliau ketika itu dalam penjara ditambah lagi untuk menguatkan tentang dustanya penisbatan berita ini kepada Ibn Taimiyah rahimahullah. Barang siapa yang membaca kitab-kitab beliau khususnya yang membahas tentang aqidah al-asma'u was sifat baca kitab al-aqidah al-wasitiyah yang beliau tulis atau al-hamawiyah atau yang lainnya yang menjelaskan tentang al-asma sifat sangat jauh sekali dari apa yang dituduhkan pada beliau bahwa beliau menyerupakan Allah Subhanahu wa taala dengan makhluknya apalagi mempermisalkan turunnya beliau seperti turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia padahal beliau yang meyakini bahwa musyabbihah termasuk di antara bentuk kekufuran Beliau yang menukil perkataan para ulama, "Man Allah bi khalqihi faqad kafar." Siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya, maka sungguh dia telah kafir. Oleh karena itu seorang doktor yang belajar di Kairo Al-Jami'ul Azhar. Siapa yang tidak mengenal Jami'ul Azhar? Kairo sebuah universitas yang memang diajarkan di dalamnya akidah Asy'ariyah Maturidiyah. Muhammad Khalil Harras rahimahullah. Beliau ini seorang yang dikenal dalam pendidikannya pandai. Sampai kemudian tingkat tingkat doktorah S3 Dalam keadaan beliau seorang Asy'ari tulen. Walhasil ketika akan mencapai prestasi doktornya diminta oleh para dosennya untuk membuat uh, tulisan ya, tulisan ilmiah yang intinya adalah membantah pemikiran-pemikiran Ibn Taymiyah membantah pemikiran-pemikiran ilmiah Taimiyah. Karena beliau seorang Asy'ari. Dan yang paling kuat dalam membantah pemikiran pemikiran Asy'ariyah adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah taala. Akhirnya mulailah beliau menyusun uh, tulisan tersebut. Alhasil tentu tidak memungkinkan seorang untuk bisa membantah secara ilmiah kecuali harus membaca kitab-kitabnya. Maka beliau membaca satu persatu dari kitab-kitab Ibn Taimiyah rahimahullah taala. Semakin beliau membaca maka semakin dia membuat bingung dan ragu terhadap akidahnya. Semakin dia membaca semakin bingung gimana cara menjawabnya ini. Ya seorang kalau ingin bersikap ilmiah tidak boleh ada kedustaan di dalamnya, tidak boleh ada fitnah di dalamnya. Dia harus menukil sebagaimana yang disebutkan oleh Ibn Taimiyah. Semakin dia mempelajari, semakin ragu dan dia tidak menja mampu menjawab syubhat yang ada pada dirinya. Ketika dia menganggap bahwa perkataan Ibn Taimiyah itu syubhat. Semakin dia bingung. Akhirnya semakin dia membaca, semakin dia membaca, semakin ragu dia terhadap pemikirannya syairah dan semakin mengarah kepada akidah salafiyah sampai kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepadanya bukannya menulis sebuah tulisan untuk membantah Ibnu Taimiyah rahimahullah bahkan sebaliknya beliau menulis bahwa risalah Ibnu Taimiyah salafi lalu kemudian beliau juga menulis tentang uh, mencarah sebagian kitab-kitab Ibn Taimiyah di antara yang masyhur syarah Al-Aqidah Al-Wasitiyah dengan syarah beliau. Jadi kalau seorang bersikap ilmiah bahwa dia menginginkan kebenaran bukan menyebarkan fitnah. Baca kitab Ibn Taimiyah rahimahullah. Dikatakan Ibn Taimiyah itu mengkafirkan kaum muslimin. Baca ini pernyataan beliau. sehingga beliau mengatakan wa man jalasani ya'lamu dzalika minni siapa yang pernah bermajlis denganku dia akan mengetahui itu dariku anni min a'zami nasi nahyan aku adalah orang yang paling keras melarang an ajyun saba muayyanun ila takfirin wa tafsiqin wa ma'siyah untuk dinisbatkan kepada seseorang dengan tuduhan kafir tuduhan fasik atau kemaksiatan illa idza ulima annahu qad qamat alaihi al-hujjatur risaliyah kecuali setelah diketahui bahwa orang ini telah ditegakkan kepadanya hujjah disampaikan kepadanya dalil allati man khalafaha kana kafiran taratan yang siapa yang menyelisihinya maka dia menjadi kafir wa fasiqan ukhra atau menjadi fasik wa asiyan ukhra atau menjadi pelaku maksiat wa inni uqarrir anna Allah qad ghafara li hadhihi al-ummati khata'aha wa dhalika ya'ummu al-khata' fil masail al-khabariyah al-qawliyah wal masail al-amaliyah dan aku menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala sungguh telah mengampuni umat ini kekeliruan mereka dan itu mencakup kekeliruan baik dalam masail khabariyah permasalahan-permasalahan yang sifatnya berita, ucapan atau permasalahan-permasalahan yang sifatnya amaliah yang dilakukan oleh seorang ternyata dia keliru dalam memahami nafs atau ketika dia mengamalkan satu amalan dia keliru dalam amalannya sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mengampuninya kecuali itu tadi setelah ditegakkan kepadanya hujah Lalu kemudian dia menampakkan perbuatan inat, penentangannya terhadap Alkitab was sunnah, maka di sinilah ada fonis. Apakah dia menjadi kafir, dia menjadi fasik, ataukah dia menjadi pelaku maksiat? Tergantung kesalahan yang dia terjatuh ke dalamnya. Ini sikap Ibn Taimiyah rahimahullah dan beliau mengatakan wa ini uqarrir aku menyatakan Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni kekeliruan yang terjadi pada umat ini beliau mengisyaratkan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam Inna Allah azza wa jal qad tajawaza li hadhihi ummati al khata wa nisyan wa mastukrihu alaihi sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni umat ini dari kekeliruan mereka atau lupanya mereka atau sesuatu yang mereka dipaksa melakukannya. Beliau juga mengatakan dalam majmuul Fatawa saya sengaja menuliskan beberapa eh, menukilkan beberapa ucapan Ibn Taimiyah rahimahullah menunjukkan bahwa ucapan beliau itu banyak bertebaran dalam tulisan-tulisan beliau. Sehingga tidak layak dan tidak benar kalau kemudian dikatakan Ibn Taimiyah gemar mengkafirkan kaum muslimin. Kata beliau rahimahullah wa idza urifa hada fatakfirul muayyan min haula'il juhal wa amsalihim بحيث يحكم عليه بأنه من الكفار لا يجوز الإقدام عليه maka apabila telah diketahui hal ini mengkafirkan memfonis pada individu tertentu dari kalangan mereka orang-orang yang jahil tentang hukum Allah dan Rasulnya ini di mana dia dihukumi bahwa dia bagian dari orang-orang kafir tidak boleh seseorang melakukannya illa ba'da an taquma ala ahadihim al hujjatur risaliyah kecuali apabila telah ditegakkan kepada salah seorang mereka hujjah dalil allati yatabayyanu biha annahum mukhalifuna lirrusul yang dengan hujjah menjadi jelas baginya bahwa mereka sungguh telah menyelisih para rasul wa in kanat hadhihi almaqalatu la raiba annaha kufrun meskipun ucapan tersebut tidak diragukan lagi bahwa itu adalah ucapan kekufuran. Lihat bagaimana sikap kehati-hatian Ibn Taimiyah rahimahullah dalam menisbatkan kekufuran kepada seorang. Yang pertama yang harus diteliti adalah ucapannya. Apakah ucapan itu benar-benar ucapan kekufuran? Ini dulu. Karena tidak setiap yang menyelisih kebenaran berarti kekufuran. Tidak setiap perbuatan dosa berarti kekufuran. Ini dulu yang harus diperhatikan. Ketika ada seorang terjatuh dalam penyimpangan, lihat penyimpangannya ini sampai pada tingkat kekafiran atau tidak. Seorang melakukan pencurian, kufur apa bukan? Bukan kafir. Seorang melakukan perbuatan zina, kufur apa bukan? Bukan kafiran. Berarti tidak boleh dikatakan dia kafir. Ini yang pertama. Yang kedua, laisa kullu man waqa'a fil kufri waqa'a al kufru alaih wa ahata bihi. Tidak setiap orang yang terjatuh dalam kekufuran berarti dia boleh difonis kafir. Tidak setiap orang yang terjatuh dalam kekufuran berarti boleh difonis bahwa dia kafir. Ucapannya ucapan kekufuran itu jelas misalnya. Ini yang disebutkan oleh beliau. Wa in kanat hadhihi al la raiba annaha kufrun. Meskipun ucapan yang dia sebutkan tidak ada keraguan bahwa itu ucapan kekufuran. Namun untuk mengatakan dia kafir keluar dari Islam nah, harus dilihat lagi apakah telah sempurna syarat-syaratnya dan tidak ada lagi pencegahnya untuk memfonis orang tersebut jatuh dalam kafiran apabila ada pencegah termasuk yang mencegah seorang untuk memfonis orang itu kafir karena kejahilan dia jahil dan belum sampai kepadanya hujah belum ada yang menyampaikan kepadanya berdasarkan dalil yang jelas bahwa dia bahwa itu adalah merupakan perbuatan kafir. Bahkan mungkin sebaliknya yang sampai kepada dia bahwa oh ini amal soleh. Seperti misalnya ada sebagian mengajarkan kepada kaum muslimin dan mereka menyebutkan bahwa itu dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah mengatakan idza kumul qubur fa'alaikum bi ashabil Kubur. katanya hadis Rasulullah apabila ada satu problem yang kalian hadapi sulit untuk kalian mencari solusinya sulit bagi kalian untuk memecahkan persoalan tersebut maka hendaknya kalian mendatangi pemilik kuburan. Lalu kemudian difahami bahwa datang ke kuburan lalu berdoa kepada pemilik kuburan tersebut. Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan hadis Rasul yang menyampaikan padanya seorang dianggap yang soleh, kiai misalnya. Ini yang diketahui. Dia fahami ini bagian dari Islam. Dia sejak kecil mungkin diajari orang tuanya seperti itu sampai dia kakek-kakek sampai dia nenek-nenek. Tidak ada yang menyampaikan bahwa itu adalah perbuatan yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada selain Allah, meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta itu kan harus langsung kepada Allah, tidak perlu pakai perantara. Udu'uni astajib lakum. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i da'an. Berdoalah kalian kepadaku, aku akan mengabulkan permintaan kalian. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku dekat. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia langsung berdoa kepadaku. Dan doa itu ibadah. Tidak ada yang menyampaikan pada mereka tentang hal tersebut. Dari kecil yang dia tahu ini termasuk bagian dari amal saleh. Kalau ada masalah datang ke kuburannya Sunan Ampel misalnya. Atau kuburannya siapa di Medan ini ada. Biasanya setiap daerah ada kuburan yang dimuliakan, diagungkan. Hah, Syekh Kuala misalnya. Hah? Ya, itulah. Jadi ini diajarkan. Apalagi dikatakan ini hadis Rasulullah. Hadis dari mana itu? Di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakannya? Kan harus dibuktikan. Kita kitab hadis telah dibukukan. Mana Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Sunan, Jawami' Musnad Musnad, Ma'ajim, sekian banyak kitab hadis. Silakan. Kapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, ayat kumul umur falekum bi ashabil kubur Ketika kalian menghadapi sebuah problem yang sulit kalian selesaikan, datangi pemilik kuburan. Dari mana ini hadis? Sangat bertentangan dengan prinsip Islam. Nah, orang yang seperti ini dengan kejahilannya, apalagi memang didoktrin seperti itu, Ketika ada yang mengatakan dah boleh itu adalah penyimpangan. Langsung kaget dia. tuh kamu ini siapa? Sulit bagi dia untuk menerima. Sehingga ma'asyar al-ikhwan rahimakumullah ini yang beliau maksud bahwa tidak setiap orang ketika dia terjatuh dalam kafiran langsung difonis dia menjadi kafir keluar dari Islam. ya, sikap kehati-hatian. Lalu kata beliau, wahakadzal kalam fi takfiri jami'il muayyanin. Demikianlah pembahasan kita dalam mengkafirkan semua orang secara ta'in, secara individu. Dalam fonis mengkafirkan. Sehingga ketika ada seorang imam misalnya mengatakan barang siapa yang mengatakan demikian maka dia kafir ini pembahasan takfir secara umum tapi ketika telah menyentuh individu tertentu, maka dilihat lagi siapa orang ini. Siapa yang mengatakan berdoa diperbolehkan seorang itu berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia kafir misalnya. Ini kan hukum secara umum. Namun ketika menyentuh individu tertentu, maka dilihat orang ini mengatakannya didasari apa? Apakah dasari ilmu yang dia ketahui atau didasari kejahilan, tidak mengerti. Dia menyangka itu datang dari Allah padahal bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia menyangka itu dari Rasulullah padahal bukan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga perlu disampaikan kepadanya hujjah. Ma'anna ba'd hadhihi bid'ah ashaddu min ba'd. Sebagian dari bid'ah itu lebih parah daripada sebagian yang lainnya. Wa ba'dul mubtadi'ah yakunu fihi min al-iman ma laysa fi ba'd. Dan sebagian ahlul bid'ah mereka memiliki iman yang tidak dimiliki oleh sebagian yang lainnya. Falaysa li ahadin ayyukaffira ahadan min al-muslimin wa in akhta'a wa ghalita hatta tuqama alaihi al-hujjatu wa tubayyana lahu al-mahajjah maka tidak boleh seorang muslim mengkafirkan seseorang dari kaum muslimin meskipun dia salah meskipun dia keliru hingga ditegakkan kepadanya hujjah dan diterangkan kepadanya dalil wa man thabata imanuhu biyaqinin lam yazul dzalika anhu bisyak bal la yazulu illa ba'da iqamatil hujjati wa izalati syubhah barang siapa yang telah tetap keimanannya dengan keyakinan maka tidak boleh dihilangkan keyakinan tersebut hanya karena adanya keraguan kita meyakini asalnya dia muslim kita meyakini dia muslim tidak boleh kita mengeluarkan dia dari Islam hanya karena adanya keraguan ini jangan-jangan dia telah kafir. Selama ragu tidak boleh. Sampai ada keyakinan pula yang dengan kita memiliki hujjah untuk mengatakan bahwa dia kafir keluar dari al-Islam, yaitu dengan menegakkan hujjah dan menghilangkan syubuhat yang ada padanya. Seperti tadi misalnya. Dia bersandar bahwa itu adalah hadis Rasulullah. Terangkan kepadanya tidak ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan demikian. Tidak ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan seorang untuk berdoa kepada pemilik kubur pada orang yang sudah mati. Tidak ada. Bahkan sebaliknya. Larangan dari Allah, larangan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jelas. Nah, disampaikan kepadanya dan dihilangkan syubhat-syubhat tersebut darinya setelah jelas dan dia tetap dengan keyakinannya dia tetap ngeyel meninggalkan apa yang telah dia fahami dari Al-Quran Sunnah maka di sini kemudian ada hukum tersendiri dan ini adalah sikap para imam ahlu sunnah jamaah bukan hanya Ibn Taimiyah rahimahullah namun para imam al-imam syafi'i al-imam Ahmad al-imam Malik rahimahumullah ta'ala mereka berada di atas prinsip ini jadi ini sebagian dari ucapan Ibn Taimiyah rahimahullah. Jangan sampai kemudian ada lagi yang mengatakan Ibn Taimiyah itu gemar mengkafirkan. Apa alasannya? Beliau sudah menyatakan ini. Dalam sekian banyak pernyataan beliau dengan tegas mengatakan, aku adalah orang yang paling keras melarang kaum muslimin untuk memfonis orang itu kafir. Tidak setiap apa yang diingkari oleh seorang salafi kepada seorang ketika dia melihat bahwa orang itu melakukan sebuah pelanggaran syariat jangan difahami bahwa itu adalah bentuk takfir tidak ya. tiga misalnya di antara salafiyun ahli sunnah mengatakan apa yang dilakukan oleh sufulan ini adalah kesalahan karena ini menyelisih syariat dalilnya ini dari Al-Quran dalilnya ini dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang sebagian memahami ini dengan suul faham pemahaman yang buruk lalu mengatakan bahwa ini ini salafi berarti suka nyala-nyalahin orang dan mengkafirkan orang selalu diarahkan pada takfir padahal itu bukan takfir bentuk amar ma'ruf nahi mungkar yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar maka menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar adalah hal yang wajib dan kepada siapa saja dan itu diantara prinsip Islam yang diketahui oleh seluruh kaum muslimin namun kalau seorang mengingkari sebuah kemungkaran lalu kemudian dianggap bahwa itu bentuk mengkafirkan kaum muslimin, ini adalah kesalahan besar. Ini adalah kesalahan besar. Dan ini yang menjadi sikap para imam-imam dakwah. Sikap para imam-imam dakwah, sikap para ulama as-salaf termasuk dalam hal ini seorang yang sering dituduh pula punya pemikiran takfir Al-Syeikh Abdul Aziz Na'abdillah bin Mufti Kerajaan Arab Saudi Sering pula beliau dituduh Gemar mengkafirkan kaum muslimin Padahal beliau ini seorang yang paling keras Melarang kaum muslimin untuk berhati-hati dalam mengkafirkan Di antara salah satu ucapan beliau yang disebutkan dalam majmu' fatawa Syekh Mubaz rahimahullah kata beliau wa a'zamu min dzalik wa akhtar ketika beliau menjelaskan tentang manhaj Ahlussunnah wal Jamaah dalam mengkafirkan dan bahayanya seseorang masuk kepada permasalahan ini kata beliau wa a'zamu min dzalik wa akhtar al iqdamu ala takfiri aw at tasfiqi bighairi hujjatin yu'tamadu 'alayha min kitabillahi aw sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam dan yang paling berbahaya adalah sikap memberanikan diri untuk mengkafirkan atau menuduh fasik tanpa hujah yang dijadikan sebagai sandaran dari kitabullah atau dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam wala syakka anna hadha min al-jur'ati 'ala Allah wa 'ala dinih dan tidak diragukan lagi ini termasuk sikap yang lancang lancang terhadap Allah lancang terhadap agama Allah subhanahu wa ta'ala wa minal qawli alaihi bighairi ilm dan termasuk mengada-ada atas nama Allah tanpa ilmu wa huwa khilafu tariqati ahli ilm wal iman min as-salaf as-salih radhiyallahu anhum wa ja'alana min atba'ihim bi ihsan dan ini menyelisihi prinsip para ulama prinsip kaum mukminin dari salafus salih Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk di antara pengikut mereka yang berjalan di atas jalan mereka dengan penuh ketelitian. Waqad sahha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dan telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau mengatakan, "Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma." Siapa yang memfonis saudaranya kafir, maka sungguh kembali kepada salah satu dari keduanya lalu beliau menyebutkan hadis-hadis tentang masalah ini lalu setelah itu beliau mengatakan wa hadza wa'idun syadid yujibul hazra min at-takfir wa tafsiq illa an ilmin wa basiratin maka ini merupakan ancaman yang keras yang mengharuskan sikap berhati-hati bagi seorang muslim untuk mengkafirkan atau memfasikkan kecuali di atas ilmu dan basirah kecuali di atas ilmu dan basirah. Tidak boleh juga seorang mengatakan tidak boleh mengkafirkan sama sekali. Ini juga tidak boleh. Jangan sampai kemudian adanya tuduhan bahwa ahlus sunnah salafi itu gemar mengkafirkan akhirnya tidak ada satupun yang dituduh kafir. Jadi perbolehkan ahlus sunnah mengkafirkan siapa yang dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga seseorang harus berada dalam sikap wasat, pertengahan antara sikap berlebihan yang dilakukan oleh kaum khawarij dan khawarij bukan bahagian dari salafiyah. Khawarij yang gemar mengkafirkan kaum muslimin bukan bahagian dari ahlu sunnah wal jamaah meskipun mereka mengaku sebagai ahlu sunnah meskipun mereka mengaku sebagai salafi namun salafiyah berlepas diri dari mereka Ahlus sunnah wal jamaah salafiyah berlepas diri dari khawarij yang ada di masa lalu yang mengkafirkan para sahabat atau khawarij yang ada di masa sekarang yang gemar mengkafirkan kaum muslimin seperti Al-Qaeda seperti ISIS atau Daesh seperti jamaah Islamiyah atau jamaatul muslimin atau seperti Islam jamaah atau siapa saja dari kelompok-kelompok yang memiliki pemikiran khawarij yang gemar mengkafirkan kaum muslimin ahlu sunnah wal jamaah berlepas diri dari mereka ISIS bukan salafiyah karena ada yang mengatakan bahwa ISIS itu dari pergerakan salafiyah. Nabtatun salafiyah. ISIS bukan dari salafiyah. Meskipun mereka mengaku. Kembali kepada pembahasan yang awal. Tidak setiap orang yang mengaku sebagai salafi maka dia salafi. Ahlu sunnah berlepas diri dari mereka. Oleh karena itu, para da'i ahlu sunnah dari para ulamanya atau para ustadznya, para da'inya senantiasa memberikan peringatan kepada umat dari berbagai macam bentuk radikalisme. Dan mereka berlepas diri dari segala bentuk teror, dari segala pemikiran terorisme. Itu sikap ahli sunnah jamaah. Setiap kajian, setiap dakwah, Masya Allah. Membahas tentang sikap ahlu sunnah jamaah terhadap apa yang dilakukan oleh kelompok is dan yang semisal. Namun para duat yang sudah berupaya untuk menjelaskan ini kepada umat tidak berhenti pula para musuh-musuh dakwah salafiyah terus saja memfitnah menyebarkan kebohongan kedustaan di tengah-tengah umat ini dengan mengatakan bahwa salafi itu gemar mengkafirkan atau ISIS itu bagian dari salafiyah. Beberapa hari yang lalu atau bulan yang lalu ketika saya mengisi kajian di Johor di Malaysia yang membahas tentang bahaya ISIS dan Syiah. Bahaya ISIS dan Syiah. Itu pembahasannya. Dan disambut oleh takmir masjid Masya Allah. Jazahumullah khairan. Wafakahumullah. Mereka menyambut, mereka hadir. Ya, dan mendengarkan dengan penuh seksama. Sambutan yang luar biasa. Dari mereka. mulai dari anak mudanya dan orang tuanya hadir dan senang dengan uh, apa yang mereka dengarkan yang menjelaskan tentang bahaya ISIS dan Syiah. Selesai kajian Badan Syiah. Maka saya dan para Pak Ikhwan dipanggil masuk ke ruang uh, salah satu ruangan sama takmir masjid. Kalau tidak salah ada empat orang. Kita duduk ya bercengkerama lah. Bahasa nya berbual. Berbual. Akhirnya terjadi obrolan. Kata salah seorang dari takmir mengatakan, Ustaz, mungkin di lain waktu perlu ada pembahasan tentang bahaya ISIS dan Wahabi. Bahaya ISIS dan Wahabi. Saya bingung juga gimana cara menjawabnya. Akhirnya saya mengatakan, Pak, eh, itu Arab Saudi itu Wahabi ya, Pak? Oh iya, itu Wahabi itu. Tapi Arab Saudi itu memerangi ISIS loh. Memerangi ISIS. Dan bahkan bekerja sama dengan pemerintah Malaysia untuk memerangi ISIS. Gimana itu? Bingung juga dia jawabnya. Maksudnya bahwa Arab Saudi itu memerangi ISIS Kalaulah dianggap seperti yang diistilahkan mereka itu Wahabi, berarti Wahabi tidak tidak sama dengan ISIS. Gitu. Mereka tidak berjalan di atas jalan Salafiyah. Berbeda pemahamannya, berbeda prinsipnya. Selesai obrolan, saya keluar dari ruangan itu, datang lagi dua anak muda pakai sorban jadi rupanya setelah saya ngisi kajian ada ikhwan yang semangat menyebarkan buku saku yang judulnya Bahaya ISIS dan Syiah. Anak muda ini datang saya. Ustaz, ini Ustaz yang bagikan ini. Saya melihat. Oh bukan saya yang bagikan. Memang bukan saya yang bagikan Ya, terus ini dari mana? Oh mungkin ada ada yang lain, ada teman mungkin yang bagi-bagikan. Dilihat itu. Oh ini. Di balik cover depannya itu ada tulisan. ini tulisan Ma'had Salafi Jember. Masalahnya apa? Nabi? Ini disebutkan di dalam. Kok dinukil perkataan Syekh Muhammad bin Saleh Luthaimin Oh ya kenapa? Ini kan jelas-jelas mendukung ISIS. Dalam hadis yang mengatakan Syekh Nutaimin kapan meninggalnya dan kapan munculnya ISIS ini. Ini kan mendukung ISIS. Dia bilang, buktinya apa? Oh iya, Syekh Nutaimin, bin Baz, Solel Fozan ini semua pendukung ISIS. Allah, Allah, Allah ada buktinya nggak? Ada buktinya, ada ucapan. Oh ya memang saya belum pernah lihat. Ya. Berarti kan ada yang memberitahu. Ada yang menyampaikan kepadanya. Mungkin dari ustadz-ustadznya. Ini kan bentuk fitnah. Tuduhan. Yang disampaikan oleh mereka-mereka yang memang dasarnya sudah benci kepada para ulama as-salafiyah namun tidak bersikap insaf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa idza qultum fa'dilu." Kalau kalian ingin mengucapkan suatu berbuat adil. "Wala yajrimannakum syana'anu qaumin 'ala alla ta'dilu." Adilu huwa aqrabu littaqwa. Jangan kebencian kalian pada suatu kaum menyebabkan kalian tidak berbuat adil. Berbuat adil, insaf. Itu lebih dekat kepada ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang dilakukan oleh sebagian adalah fitnah yang mereka sebarkan ya, berupa tuduhan-tuduhan terhadap para ulama yang para ulama ini berlepas diri dari berbagai macam tuduhan tersebut. Baik, saya kira ini ma'asyara rahimakumullah yang kita jelaskan pada siang hari ini insyaallah taala kita lanjutkan pada sesi yang ketiga setelah salat al-asr. Allah taala al-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.